باعث الدنيا فلا ثواب له أو باعث الآخرة فالثواب له وإن تساويا تساقطا فلا ثواب أيضا وقال ابن عبد السلام لا ثواب مطلقا dan sungguh berbeda pendapat Hujjatul Islam yaitu Imam Ghazali dan Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam dua orang berbeda pendapat dua ulama yang satu Hujjatul Islam julukannya siapa Hujjatul Islam Al-Ghazali Imam itu dapat julukan Hujjatul Islam jadi orang kalau berdebat sama Imam Ghazali kalah ahli tafsir nyerah ahli fikih nyerah ahli tasawuf nyerah ya gaib nyerah juga dia komplit ya. tafsir juga gigih pagih juga ya. apa namanya sufi juga ya. ahli tauhid maka disebut dia hujjatul berdebat atau berbeda pendapat dengan sultanul ulama yaitu Izzuddin bin Abdul Salam apa yang didapatkan? biman gazada bi'amalihi ar-riya wal ibadah tentang orang yang gosot amalnya riak dan ibadahnya riaknya Ini orang ibadah, ya ada kosot, ada maksud riak di dalam ibadahnya itu. Gimana hukumnya? Bagaimana Al-Ghazali, Imam Ghazali berpendapat In ghalaba ba'isud dunya fala sawabahu. Kalau yang muncul itu yang menang itu adalah urusan dunia maka nggak ada pahala ya kalau dunia yang dimunculin yang dimenangin itu ibadah nggak ada pahalanya tetapi kalau yang dimenangkan itu urusan akhirat fasawa bulahu tetap dapat pahala ya jadi orang ibadah tapi tujuannya itu akhirat apa dunia akhirat apa Ya, tujuannya nyari ridho Allah, pahala atau biar dapat duit, ambil pujian. Nah kalau yang menangnya itu lebih lebih menonjol tuh ridho Allah sama pahala, walaupun ada juga keinginan gitu, keinginan ya, dikit, nggak nggak menang banget. Ya. Nah, dunia seperti pujian atau katanya lebih ada pahalanya juga. Ada pahala. Yang penting yang merusak hmm, Allahnya itu akhiratnya lebih tinggi. Susah tapi ini. Wahid tasawaya kalau sama. Ini akhirat, ini dunia ini. Apa yang dikejar nih? Dua-duanya simbang begini Ya. Maka gugur. Ya, tasagaza. Gugur amalnya nggak dapat pahala. Ya, gugur aja. Wa in ghalaba ba'isu dunya fala sawaba lahu wa au ba'isul akhirah lahu. Kalau yang dimenangkan dunia nggak ada pahala ibadahnya. Kalau yang dimenangkan akhirat ada pahala. Ya. Kalau sama, enggak ada urusan akhirat juga, ada dunia juga sama di situ. Gugur pala sawab aidah. Ya nggak ada pahalanya juga. Oh iya. وقال ابن عبد السلام لا ثواب مطلقا kata Ibnu Abdul Salam nggak ada pahala secara mutlak mau dunianya dikit kayak ya gosok dunianya dikit akhirat lebih banyak tetap nggak ada pahala jadi kecuali gosoknya semata-mata akhirat tujuannya semata-mata itu yang dapat pahala kalau yang itu enggak mutlak dia nggak mau lihat mau kecilan mana mau dunia lebih kecil akhirat lebih besar tetap katanya nggak ada pahala ورجع هذا lil للأخبار sahih, sahihah. dan Syekh Zarkasi memenangkan hujahnya ini nih. Ibnu Abdul Salam didukung dirojehkan pendapatnya oleh Imam Zarkasi berdasarkan khobar-khobar yang sahih hadis-hadis yang sahih. kahobari seperti satu hadis mengenai man amila amalan asyraga bihi ghairi ana bari'um minhu walladhi asyraka siapa orang yang beramal musyrik ya, pada amalnya itu kepadaku kata Allah dalam hadis kunci ini siapa orang yang beramal tetapi dia mensekutukan selah kepada selainku jadi berbuat musyrik karena kan riak musyrik ya iya. ana dari minhu dalam hadis itu hadis kunci Allah mengatakan saya berlepas diri daripadanya mana yang berlepas diri nggak nerima ya. nggak ya. sama Allah huwa lilladzi asyrak. Dia begitu juga orang yang disekutuin. Ya. Enggak di berlepas diri. Enggak mau tanggung jawab, enggak mau berikan pahala. وثانيهما أن العبد إذا عقد عبادته على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فإن كان بعد إتمام العمل لا لم يؤثر فيه لأنه تم على الإخلاص yang kedua peringatan yang kedua sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah mengikat ya, mengikat ibadahnya dengan dengan ikhlas udah diikat ya ibadah ikhlas. Udah beres deh Summa warada anahi waridu Kemudian setelah selesai ibadah, udah ikhlas, muncul perasaan ria. Muncul perasaan Baik karena ba'da itnamil amal Andai kata munculnya itu setelah sempurna kerjain amal itu udah selesai ya ikhlas selesai amalnya lam yu'asir bihi tidak membahayakan tidak mengapa tidak memberi bekas ya riaknya yang datang itu tidak memberi bekas di dalam hatinya selama selama dia tidak zahirkan selama dia tidak menzohirkan riaknya itu. Kalau dizohirin dengan perbuatan, dengan ucapan, habis. Paham nggak? Kalau cuma datang aja, nggak apa-apa katanya. Tapi jangan diomongin. Kebanyakan kita kan kalau datang langsung kita omongin. Datang naik perasaan ria, eh kita mau. Semalam lo tau gak? yang nolong tuh orang tuh diem-diem siapa itu? Gue. Tadinya udah ikhlas. yeah. Nyumbang ikhlas. Dia masjid diumumin. Ya. Saudara, ada hamba Allah yang memberi bantuan. Nggak mau disebut namanya sebesar 100 juta untuk pembangunan masjid. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dan saudara-saudaranya, orang tuanya yang sudah meninggal tanpa disebut juga namanya. Kita pakai Fatihah. Bulan, dua bulan, tiga bulan, hatinya ngomong nih, nyumbang. Sayang juga ya. Eh. Kalau nggak disebut nama gue tuh, hatinya orang kagak tahu dia nyumbang siapa. Benar nggak? Eh? Orang nggak tahu tuh yang nyumbang siapa. Bergejolak di hatinya tuh antara pengen kasih tahu atau tidak. Nah selama dia nggak ngomong dulu tuh nggak kasih tahu orang itu tetap dianggap dia ikhlas. Paham nggak? Kan bergejolak tuh di hati itu antara ngomong mereka nggak paham nggak? Memang berat. Orang udah beramal ikhlas, setan nggak tinggal diem. Masih dikit ini udah setan nih masih dikorek-korek supaya kita batal pahala kita. Makanya hati-hati, itu udah ibadahnya, udah ikhlas. Kadang-kadang saya kan masuk lagi. Lu sayang lo cuman lo kasih tahu doang mah kagak apa Yang namanya ikhlas ada di hati. Kalau mulut mah belum tentu jadi ria. Kan lu ngomong aja, ngomong aja. Hati lu tetap ikhlas apa-apa. Eh, tak ngomong lain hati ini ikut tapi ngomong hatinya biar lu tahu gitu. ya? Setan pinter. Sampai bilang setan nggak pinter. Mau pinternya ke arahnya yang begitu. Pinter jerumusin, pinter nyesetin, ya, pinter menghancurkan. Makanya kalau ada orang yang pinternya ke situ sampai setan. Ya. Orang pinter, tapi pinternya setin Pinternya jerumusin orang pinternya ngerugiin orang, pinternya memberikan maborot buat orang. Ini, ini orang setan disebut. Ya, setan kepala itu. Gak mempan mayat kursi, kemplang mayat kursi orang mempan. Kemplang kursi. Nah, andai kata sudah selesai amal kita ikhlas, datang. Ya. Warada waridur ya, datang keinginan warid ya, untuk riak. Nah selama tidak di dohirin, nggak batal. Baik kana itu itmamil amal la lam yu'amsir bih li'annahu tamma 'ala al-ikhlas. Karena dia udah selesai. Udah ngerjain, udah sempurna atas ikhlasnya itu. Lain halnya baru nyumbang udah udah bareng, nyumbang juga, hati bareng juga. Lu sebutin biar orang tahu ya. Iya kan? Lu gak sebutin gua nyumbang. Enak aja. Mati. Mati musawaro. Aneh biar kata nggak nonton sinetronnya, gimana kita sempat nonton? Maghrib ya? Hah? Iya maghrib itu ngajar mulu maghrib. Tapi kuping kan denger ya. Apa sih Madin lo ngomong Madin? Jadi murid cerita Madin. Apa sih Madin? Anak-anak bisa cerita Madin. Kita tanya Majid apaan? majid sinetron. Ya. Katanya majid tuh sinetron. Maksudnya iya ada orang pakai komis menurut Kalau nyumbang oke Apa aja dicatat. Oh, ini lambangnya orang ria gitu. Pantas dibilang majid pada ketawa. Fa'in tajallaba izharuhu wa tahaddusu bihi Gesdan lirriya Nah, kalau tiger lah ya. dia apa namanya dia bebankan ya. jikalau terbeban izharuhu yang menang izharnya dia, dia tampakin wa dia ngomong ya. baik dengan perbuatan atau dengan tahadus, ngomong ada tahadus bini mana bukan sombong. Tuh. Oh. Ada tahadus bini mana bukan ngomong biar lo tahu aja. Ya, gue kalau sembahyang tuh malam nggak kurang dari seratus orang lagi pada tidur gue sembahyang. Ya, gue nggak sombong, tahadus mah. Tahadus mulutnya boleh ngomong, nggak sombong, nggak sombong, hatinya siapa yang tahu? Sombong. Ya, diucap Allah dari Jadi yang bagus gimana? Diam, lebih selamat, lebih selamat dia. Ya. Andai kata di dalam pembicaraan berbahaya amal kita, maka lebih baik diam. Tetapi kalau tidak berbahaya, boleh ngomong. Tujuannya satu, lintahin, untuk ngajar. Guru, kalau sembahyang witir gimana sih kerjainnya? Kategorinya kalau saya sih ngerjain witir begini, kategorinya begini, begini, gini. Guru bukan dia ngajarin. Kalau saya ngerjain ini begini, gini. Ya, itu ditaklim. Tapi itu juga bahaya kalau dia ada nggak kuat hatinya bisa jadi sombong. Ya, masa guru cuma tiga rokat sombong murid. Ya, tiga rokat sombong murid. Kecuali ratusan rokaat, tidak ada sombong ya tiga rokaat kalau saya kerjain begini, kalau sempat, kalau nggak sempat satu. Ya. Guru sebayang isrok gimana sih? Apa samin main dua? Lain. Kalau isrok nih begini, begini. Ini yang saya kerjain selama bertahun-tahun. Nah, itu ditaklim. Sekedar gitu boleh. Selebihnya nggak ada urusan taklim, nggak ada urusan apa-apa. Pasang promosi. Ya. Pasang iklan ibadah dia. Jangan. Baik tajalla izharuhu wa susu bihi qasdan lirya. Gosoknya ria. Jadi kalau izhar hadus gak ria, enggak apa-apa, ya, tapi susah. Sulit. Biasanya lebih gampang ujubnya kalau ngomong daripada diam. Gara Ghazali, Imam Bergazali Ghazali mengatakan terhadap orang yang udah udah ibadah ikhlas, udah selesai, tetapi masuk Eh, kedatangan riak di hati dia, lalu dia nampakkan dan dia bicarakan. Kosotnya riak gitu ya. Tujuannya minta dipuji atau supaya harta jadi ngalir. Apa kata Imam Ghazali? ada mahubun yang model begini membahayakan, dikhawatirin, ditakutin, ya maknanya makum. Pada wa mu'agabun. Ya. Eh. Wa bil asari wal akhbari ma yadullu ala annahu yuhbatul amalu. Dan di dalam asar ya, uh, ucapan sahabat dan ulama gitu ya, asar. Wal akhbar hadis. Ma yadullu ala annahu yuhbatul amal. Ada yang menunjukkan atas e, terhapusnya amal itu. Ya, baik dari asar atau dari akbar hadis itu ada ada keterangan yang menunjukkan batalnya amal seseorang apabila dia izharkan, dinyatakan atau dibicarakan dengan tujuan pria walaupun sudah selesai amal. Sehingga 70 tahun yang lalu ngomongnya sarang. Tujuannya ria. Langsung rontok ini dia. Tujuannya ria. Kalau nggak ria nggak. Ini kan amal udah naik 70 tahun. Udah kemana-mana tuh. Itu amal disimpan sebagai amal ikhlas yang baik yang diterima. Eh tiba-tiba ada wali. yang datang tuh pengen pengen kasih tahu amal dia yang 70 tahun lalu. Tujuannya ria. Ngomong, itu tahu 70 tahun yang lalu aneh. Ria oh supaya orang tuh kagum sama amalnya dia tuh. Itu 70 tahun yang lalu tuh langsung dong rontok. Yuhbat, ya. Langsung dihapusin pahala. Bahaya ya. sumagalan al-abiyasu. Kemudian berkata Syekh uh, eh, Imam Ghazali, al-abyaz yang lebih dikias kias yang lebih masuk di dalam masalah ini annahu mutabun ala amalihi alladhi inqada wa mu'aqabun ala mura'atihi bi ta'atillah kias yang lebih kena katanya begini itu amalnya yang udah dulu tuh tetap aja dapat pahala tapi riaknya urusan lain disiksa paham gak? Jadi dua hal yang berbeda. Yang mudah diterima nggak bergugur, nggak nggak jadi terhapus. Tetap disimpan tuh amal yang ikhlas tadi. Riaknya aja yang diazab nih. Ya, riaknya aja. Kias. Tetapi kalau hadis yusbat. Ya, dibatalin. Mobil yang mana? Mobil yang mana? Kias aja usah enak, kias kalah mah hadis dong. Iya. قياس على walau ba'da faraghihi minha walaupun setelah selesai daripada amalan tadi ya wa hudiya anna rajulan adafa subyan al-thawri wa ashabahu wa qala li ahlihi hatu at-tadaqa la la alladhi ataitu bihi bil hajjati al-awwal awla bal bil thaniyah Wakala Sufyan الثوري هو miskin, أفسد بهذا حجتيه عافانا الله من الرياء Al-Saudi sama kawannya pernah dijamu, diterima. Jadi bertamu ke rumah seseorang, disambut. Ya, Sufyan Al-Saudi ulama sama kawannya. Dijamu dia disambut sama tuan rumah. Lalu tuan rumahnya ngomong, bicara sama istrinya. Bini bawa korme yang yang di keranjang satu ya. Tapi bukan yang dari haji yang pertama, yang aneh bawa dari haji yang kedua ya. Gitu. Paham gak itu? Berarti dia pengen pengen pengen ngomong bahwa dia udah, udah dua kali haji Ya. Paham gak? Kan ada orang yang lihat model begitu taktik nggak langsung dibicara ah, ini dua kali haji buka, tapi dia pengen ngomong yang lain tapi tujuannya informasi ya, retorikanya bagus gitu cuman riak juga tolongin ambil format yang keranjang yang haji kedua ya bukan haji yang pertama ya haji yang kedua paham nggak Pak, KTP pakai haji. Hah? pakai haji tapi tuh biar orang tahu juga udah nggak apa apa gimana nggak apa apa iya. nggak nggak apa apa boleh aja kecuali kalau dikasih undangan dirobek kasih undangan nggak pakai haji dirobek nah itu dia ya Mas undangan eh enak aja lu haji dong gue kalau gak tahu gue udah haji dibuang undangan ini haji riak namanya Ganti nama bukan Haji Rohim lagi, Haji Ria. Ya maaf ya Rohim pinjam nama eh. Bukan Rohim sini, bukan. Kalau yang KTP nggak apa-apa. Kita masukin haji kita, nggak ada gosok dia, cuman identitas doang. Ya. Nggak juga apa-apa. Titel masukin di situ nggak apa-apa. Ya, titel dunia Cuman kalau dia masukin berepetan tapi dia belum pernah kuliah itu namanya bohong. Bohong yang dosa. Bukan bukan nyatet di situ dosa, bohongnya yang dosa. Karena ada orang yang detailnya pakai berepet. Di awal profesor, dokter, apa namanya di belakang udah MM. Uh, nanya aja deh. MHU, panjangan titelnya. nih. Pakai koma-koma tuh titelnya. MH, koma LB wah macam-macam deh ya. yang terakhir sama itu calon mati CMAT uh CMAT apa nih calon mati terakhir ini belok, namanya dua kata tapi gelarnya hampir hampir belok tuh gelar tak koma di bawah nyambung ada yang begitu aku kuliahnya berapa tahun tuh itu nulis nulisnya nggak dosa itu diketik itu bikin nggak dosa kan dunia itu dunia nggak jadi riak riak jadi batalin amal emang kagak ada hubungan sama akhirat cuman bohongnya yang dosa buat nakut-nakutin biasanya kalau gitu nakut-nakutin apa nih kalau gelar gitu buat nakut-nakutin apa sih oh jabat atau kalau kita masuk kantor iya. ada bis, bisnis kartu nama wow uh, larut panjang banget biar terhormat kali ini ya iya. tapi nggak jadi bagus sih cuman kalau dia benar kalau bohong ya iya, berarti dia dosa bohong ya penipuan ya. akhirnya kata Sufyan Azulian setelah sahibul bait ngomong kepada istrinya. bagaimana ahli berkata itu sahibul bait kepada istrinya. Atu sabab ladhi ataitu bihi fil hajjatil awla. Baik misalnya. Coba bawa uh, kemari kan itu nampan yang berisi korma ya. Bukan yang aku bawa dari haji pertama, tapi yang dari haji kedua ya, gitu. Ngomong begini. So, uh, ah, Sopian dengar, Sopian berkata, gua miskin. Ini orang miskin nih. Ini orang mis bukan miskin harta, miskin ilmu ini orang miskin absada bihada hajjatih dia ngomong begitu batalin dua haji ini dia ngomong begitu batalin dua haji ini gara-gara ngomong begitu hajinya dua-duanya batal pahalanya hancur bantu amal karena ria kan Aban Allahu minar riya. Semoga Allah pelihara kita dari lihat. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar radhiyallahu anhu asyirku akhfa min zadibin naml. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, syirik itu lebih samar. Lebih samar, lebih tersembunyi, lebih kecil. Apalagi itu. Ya, daripada langkah semut." min Zabi bin namli. Semut langkahnya itu bisa dengar kan? Dengar kan? Nggak kedengaran. Semut biar kata seribu dia jalan, kita dengerin coba langkahnya. Taruh kuping kita di ubin. Semut lagi rombongan, taruh kuping kita di ubin. Kedengeran nggak langkahnya itu semut? Kagak. Syirik lebih kecil dari itu. Lebih halus, lebih pelan. Langkah langkah semut aja nggak kedengeran, apalagi syirik berarti bahayanya syirik sangat ini ya bahaya ya, makanya kita betul-betul pelajari oh ini syirik namanya bukannya syirik orang yang kedukun dipercaya mendukun saja bukannya orang yang syirik dipercaya Tuhan Allah dipercaya lagi sama orang lain sebagai Tuhan kedua bukan itu saja syirik ternyata syirik itu juga masuk di dalamnya orang yang beramal tetapi kosotnya bukan karena Allah. Beramal tapi niatnya minta dipuji, niatnya minta dihormatin supaya hasil dunianya ya Wa sa'adulluka ala syai'in. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Aku akan tunjukkan kepadamu. Ya Abu Bakar. Sesuatu. Iza fa'altahu. Apabila kau perbuat ini sesuatu yang aku tunjukkan kepadamu ya Abu Bakar. Azhaballahu anka sigara syirki wa kibari. Ya wa kibarahu. Allah akan hilangkan daripadamu sekecil-kecil sirik dan sebesar-besar sirik. Azhaballahu anka sigara syirki wa kibarahu. Yang kecil dan yang besar daripada syirik. Mau dong ya? Bagulu, kata Rasulullah. Engkau berkata, ya, di dalam doa kamu. Tiga kali. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik ya, an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam ya. Allahumma inni a'udzubika min ain an usyrika rika ya an usyrika bika aku berlindung ke ya Allah aku berlindung kepadamu daripada mensekutukan kamu wa ana alam sedangkan saya tahu wa astaghfiruka dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah bimala a'lam terhadap apa yang aku tidak tahu tiga kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bik wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah aku berlindung kepadamu daripada mensekutukan kamu sedangkan aku tahu bahayanya jadi kita minta perlindungan Allah supaya kita gak sekutukan Allah. Jangan menganggap diri kita udah hebat, bisa bisa gak sirik kita. Kalau nggak dengan bantuan Allah ya susah. Ya, Allah yang kita minta bantuannya supaya kita jadi tak sirik. Ya, termasuk ria di dalamnya ujub. Ya. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap apa yang aku tidak tahu. Baca tiga kali deh. Setiap hari tiga kali ya baca ya, mau pagi, siang, sore, mau tidur minta Allahumma inni bika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam tiga Muhammad ini kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar dipelihara hati kamu daripada ujub ya, ujub sombong dan lain sebagainya Tagulaha taguluha salasa marat. Kamu mengucapkannya tiga kali. Wa su'ila ba'dul a'immati. Berkata sebahagian uh, a'immah ya. Imam. Manil mukhlis. Bukan min, manil. Manil mukhlisu. Siapa orang yang ikhlas? Ada yang nanya. Ya Syekh, Siapa sih orang yang ikhlas? Siapa yang disebut orang ikhlas? Bagala lalu menjawab itu imam ya, para a'immah alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas adalah adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Itu kan keburukan kita kita simpen nih. Supaya orang kagak tahu. Apalagi udah haji berkali-kali. Masa haji berkali-kali main gaplu jalanan kan malu. Dia diem. Orang lain kagak ada dimain sendirian gitu. Ya. Yeah. Depan orang lain nggak mau maksiat, di belakang maksiat. Nggak ada orang maksiat. Ya. Yeah di kamar di maksiat sendirian. Kan orang itu nyembunyiin, nyembunyiin kejelekannya. Nah orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sama halnya sebagaimana dia nyembunyiin keburukannya. Itulah orang yang ikhlas. Ya rata-rata kita ini kejelekan kita upetin kebaikan kita ngolin. Biar, biar orang lain anggap kita orang baik, orang soleh, kalau kebaikan kita diambil, Kita kejahatan. Ya. Kan disuruh begitu Ustaz. Biar orang lain tahu kita orang baik, itu dia riak namanya. Kalau perlu orang lain tahu kitanya orang jelek gitu aja. Orang gak ada apa-apa ini, kalau perlu. Ya. Biasa-biasa aja. Artinya depan orang kita menjadi orang yang biasa nggak seperti orang yang pun orang amalnya begini begini begini ya. tapi di belakang di, di berdua sama Allah itu sepaling abid manusia itulah orang yang ikhlas wasuila akharu akharun ma ghayatul ikhlas ditanya lagi yang lain apa sih puncaknya ikhlas kalau orang udah ikhlas Puncaknya apa itu? Puncaknya. Ya. Maka dijawab, Kala Allah tuhibba mah, mahmadatin mahmadatan nas. Allah tuhibba mahmadatan nas. Puncaknya ikhlas itu puncaknya adalah kamu tidak ingin dipuji orang. Paham? Kalau kita udah punya hati, nggak mau dipuji orang, itulah puncaknya ikhlas. Tapi kalau harapan kita masih ada nih, supaya orang puji, ya sedekah kita, amalan kita, bacaan Quran kita, ya kebaikan kita, masih ngarepin pujian orang, berarti kita belum ikhlas. Tapi kalau udah mau puji mau enggak mah masa bodoh gue sama Allah ya nggak peduli mau orang udah orang mendemen maka agak yang penting dia lillah nah inilah puncaknya jadikan hati kita terus ke arah situ pelajari terus ya dengarkan nasihat ulama baca kitab-kitab tentang hal itu maka insya Allah sedikit demi sedikit hati kita diberesin ya terus terus Makanya orang semakin dia demen ngaji, ini orang semakin benar. Ya. Semakin dia menjadi orang yang apa warok, makin jadi orang yang salah. Tapi kalau kagak ngaji udah deh, merasa diri udah bener aja gimana? Udah bener aja, udah, hebat aja udah. Nah kita yang orang ngajar masih ngaji. Di atas guru ada guru, di atas guru ada guru, di atas guru ada guru, nggak berhenti berhenti. Paham nggak? Di atas guru ada guru, di atas guru dia mau terus. Tujuannya apa? Pengen supaya dapat nasihat, jangan nasihat orang mulu. Tapi sekali-kali dong dapat nasihat dari orang lain. Ya. Wallahu alam, mudah-mudahan manfaat. Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma ana wa nabiyuna min qabli la حج عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وانصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى من عافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين